Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayuhaliku rahmakumullah Syukur kita panjatkan kepada Allah Hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita Untuk menunaikan segala amalan-amalan ibadah di hadapannya usia yang Allah berikan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat lisan, dan segala nikmat yang Allah berikan hari ini. Dan sepatutnya lah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manajemen cinta akan sedikit mengupas tentang al-ghazwul fikrah. Al-ghazwu artinya perang, sedangkan al-fikrah artinya pemikiran al ghazul fikrah mengandung arti perang pemikiran. Dalam artian hari ini kita masih diperangi, hari ini kita masih dijajah, hanya saja dalam bentuk zahir. Dulu kita dijajah dengan menggunakan otot, tapi hari ini pakai otak. Dulu kita diperangi dengan secara ekstrim, tapi hari ini pakai es krim. Maka ayuhal yang pertama diperangi bagi remaja kita, anak-anak kita, ibu dan bapaknya, semua masyarakat kita adalah ifsadul akhlak. Dirusaknya, dihancurkannya, diracuninya akhlaknya. Inilah ketika akhlak sudah mulai hilang. Maka ada istilah 3S yang dirusak. Pertama, song, artinya lagu yang melenakan diri kita sehingga melupakan ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an yang keduanya adalah style, gaya-gaya anak-anak kita. Subhanallah, dari cara berpakaian, cara bergaul, cara bicara, mereka mengikuti orang-orang yang tidak ada dalam aturan Islam. Yang ketiganya adalah sek Kebebasan seks di mana-mana. Allahu Akbar. Ini adalah 3S, song, seks, dan style yang merusak diri kita yang masih dijajah secara akhlak. Yang selanjutnya yang merusak akhlak kita adalah 3F. F yang pertama adalah fashion. Kita pun bisa melihat pakaian-pakaian hari ini sudah tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukumnya wajib kita menutup aurat kita bagi perempuan. Yudnina alaihinna min jalabihinna. Al-Ahzab ayat 56. Dan hendaklah bagi orang-orang mukmin perempuan hendaklah menutup kain kudungnya ke dadanya. Tetapi kenyataannya pada hari ini, wanita-wanita hari ini membuka aurat-auratnya. F yang kedua adalah film. Yang merusak akhlak kita adalah film. Ketika tontonan tidak menjadi tuntunan kita. Yang dilihat tiap hari, subhanallah. Bukanlah nilai-nilai kebaikan. F yang selanjutnya adalah fans, idola. Kita pun bisa melihat bahwa idola-idola hari ini bukanlah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diikuti adalah orang-orang yang justru akan merusak akhlak-akhlak kita. Maka pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu golongan, maka di akhirat kelak dia akan termasuk golongannya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita umat Rasulullah, maka ikutilah ajaran, tuntunan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah kalau akhlak kita sudah rusak, maka yang keduanya adalah tahtimul fikrah. Pemikiran pun diracuni diri kita maka ada istilah materialisme, individualisme, mementingkan diri sendiri, mementingkan dunia ini sehingga dia tidak ingat pada sesama. Dia pun tidak ingat dengan ibadahnya kepada Allah yang dia cari hidup dan mati adalah untuk dunia ini. Kuserahkan hidup dan matiku bukan untuk Allah tapi untuk dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah idabatus syakhsiyati, pelarutan kepribadian Awalnya diperangi sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, kelama-kelamaan terbiasa dengan berbuat kesalahan. Maka ida batu saksiati, dia akan mengalami pelarutan kepribadian. Artinya, lama-kelamaan dia berada dalam kegelapan. Ayo ukaramakumullah yang dulunya dia suka sholat, sekarang mulai nggak sholat. Yang dulunya suka ngaji, sekarang nggak ngaji. Yang dulunya suka tahajud, sekarang hilang tahajudnya bukan kebalikannya. Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan tempaan di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. An akhriz qaumaka minadh dhulumati mati nur dan kita keluar daripada kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ulasan ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ilmu kita dan kita pun harus yakin bahwa hari ini kita masih diperangi. Apakah kita termasuk orang-orang yang masih diperangi oleh kerusakan akhlak kita, kerusakan fikrah kita, kerusakan-kerusakan yang lainnya yang ada pada diri kita. Jadilah seorang mukmin yang kuat yang memiliki al-aqidatus salimah, akidah yang selamat, al-ibadatus sahihah, ibadah yang benar, al-akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji, ad-da'wah yang senantiasa menyuruh kebaikan kepada orang lain. Insyaallah Rabbul Alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Awalan wa akhiran wa akhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qalan tub alaina innaka anta tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين